Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud Rahmatullahi. alaih. Sekarang kita masih membaca penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala mengenai apa? Mengenai enam bahayanya pemikiran sesat dari kalangan Jahmiyah yang mereka mengatakan Al-Qur'an adalah apa? makhluk. Yang sahih Al-Qur'an apa ya, San? Al-Quran kalamullahi ghairu makhlukin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu adalah ucapan Allah bukan makhluk. Dari Allah Ta'ala dimulai dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Al Fauzan hafizallahu taala halaman 70 itu ya. Wa hiya dasisatun Yahudiya, Yang mana pemikiran tersebut itu pemikiran yang sudah kita lewati bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk itu adalah susupan atau pemikiran Yahudiyah. Nah, barakallahu fikum. Li'anna asla madhabil Jahmiyah karena asal usul madhabnya Jahmiyah itu makhudun an Yahud, diambil dari orang Yahud. Perhatian Bapak ini, pertanyaannya siap-siap. Bahwasanya asal usul madhab Jahmiyah itu diambil dari orang Yahud. Siapa itu orang Yahud di sini maksudnya? Nah, siapa? Hasan Talut ibn ukhti Labid ibn al-Asam al-Yahudi. Ujung-ujungnya dari orang Yahud. Hati-hati. Nah, wa illa yang menyebarkan pemikiran Jahmiyah siapa? Al-Jahm Safwan. Naam, kita lihat berikutnya. Kama dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi risalatihi Al-Hamawiyah. Sebagaimana yang telah disebutkan Syekhul Islam di dalam karangan beliau, karya beliau yaitu Al-Hamawiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah siapa namanya? Antum? Siapa? Eh? Abul Abbas ayo na'am. Ayo antum. Eh barakallahu fikum. Antum Ahmad Ahmad Halim. Ahmad Halim itu lain lagi orangnya. Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim rahmatullah alaih, beliau adalah seorang ulama ahlus sunnah yang terkenal. Annahu ma'khudun alil Yahud, bahwasanya diambil dari orang Yahud. Ingat-ingat silsilahnya Jahab bin Safwan mengambil ilmunya dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham mengambil ilmunya dari Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an mengambil ilmunya dari Talut bin Ukhtilabid ibn al-Asam al-Yahudi. Paham soalnya ya? Silsilah ilmu. Nah barakallahu fikum pemikiran Jahmiyah wal'iyadu billah. Walaysa hadza bigharibin 'ala al-yahud. Ini enggak asing lagi. Nah, enggak asing lagi kalau sumbernya dari orang Yahud. La'anahumullah. Semoga Allah telah melaknat mereka. Alladzina harrafu kalamallahi wa baddalu wa ghayyaru. Yang orang yang mana orang Yahud terkenal apa? Mengubah ucapan Allah, mengganti ucapan Allah dan mengubahnya. Nah, ini intinya apa? Intinya orang-orang Yahud terkenal seperti itu. Eh, menyelewengkan ucapan Allah, mengubah ucapan Allah taala dan menggantinya. Nah, barakallahu fikum. Dan mereka terkenal apa? ahlu kitab itu terkenal pandai mengapain? Apa? Mental bis? apa mental bis? maksudnya? Apa mental bis? maksudnya? Menyamarkan, paham ya? Pandai menyamarkan, nah meransaukan, memutarbalikkan fakta. Nah, barakallahu fikum oleh karena itu Allah telah tegur dalam Al-Qur'an Al Karim mengenai keberadaan orang Yahud orang ahlu kitab yang mereka sukanya apa? Menyembunyikan al-haq. Padahal mereka tahu. Paham ya? Apa dalilnya? Naam, ya ahlu kitab, lima talbisun al-haqqa bil batil wa taktumun al-haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlu kitab, kenapa kalian menyamarkan al-haq dengan kebatilan dan kalian menyembunyikan al-haq padahal kalian mengetahuinya. Kenapa gitu loh? bang? Ya? Itulah yang namanya sunnatul yahud, yaitu enam jalannya orang-orang Yahud pandai memutarbalikkan fakta. Kita lihat di sini. Fahadhi dasisatun minal yahud. Ini adalah bentuk susupan. Nah, jadi orang Yahud menyusupkan pemikiran sesat dari orang Yahud. liup liyubtilul Qur'an untuk apa? Menolak dan juga nah barakallahu fikum membatalkan Al-Qur'an. Alladzi bi'aidil muslimin yang ada pada tangannya kaum muslimin. Fahada madhabun khabithun. Ini adalah madhab yang jelek. Oleh karena itu para ulama hingga menyebutkan apa? Jahmiyah tidak masuk dalam 76 dua golongan. Paham ya? Rasulullah mengatakan apa? Wasataftariqu hadil ummah ala salatin wa sab'ina firqah. Kulluhum finnar illa wahidah. Dan akan bercerai-berai, berpecah belah umatku ini menjadi 73 kelompok atau golongan. Semuanya berhak mendapatkan ancaman neraka kecuali satu kecuali satu. Man ya Rasulullah? Siapa satu tersebut ya Rasulullah? Qala al-jamaah. Wa fi riwayah man kana mislu ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Itu orang yang seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Maksudnya orang yang meniti jejaknya Rasulullah dan para sahabatnya. Itu yang selamat. Nah, 72 golongan dari muslimin tadi itu Jahmiyah enggak masuk. Berarti apa? Kufar. Paham itu ya? Yang disebutkan para ulama di antaranya Jahmiyah dan juga Syiah Rafidah. Syiah Rafidah juga masuk dalam apa? Nah, masuk dalam Naam, eh, gabungan daripada Jahmiyah tadi tidak masuk dalam 72 golongan. Mafhum insyaallah? Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah kita ambil dikit lagi. Kata beliau di sini, "Wa li hadza inbaral a'immatu ila raddihi wa ibtalihi." Oleh karena itu atau oleh karena ini para a'immah mereka berlomba-lomba. Nah, berjuang untuk membantahnya dan juga membatalkan aliran sesat tersebut. Wa bayanin annahu zaifun matsusun dan juga menjelaskan bahwasanya itu adalah pemikiran yang disusupkan. Nah, pemikiran yang disusupkan. Nah, barakallahu fikum Allahu musta'an. Amma man yaqul adapun orang yang mengatakan inna mas'alatal qaul bi khalqil Qur'an la tahtaju ila hadzal ihtimam. Ada orang yang ngomong, perhatikan baik-baik. Adapun yang mengatakan sesungguhnya permasalahan mengenai orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, itu nggak butuh kita perhatian penuh katanya. nggak butuh biarkan. Eh, setiap orang itu merdeka dengan pikirannya, biarkan dia mengatakan Al-Qur'an makhluk atau bukan biarkan itu katanya. Li'annaha min fudulil kalam karena itu termasuk ucapan yang sia-sia katanya. Bayangkan ini. Jadi kita ini diperintahkan untuk mendiamkan orang yang mengucapkan kebatilan tadi. Al-Qur'an makhluk, dah nggak usah dikritik biarin. Suka dia dia mengatakan makhluk atau bukan terserah dia, enggak usah dibantah sudah. Nah, ada orang yang ngomong kayak gitu itu loh. Paham ya? Katanya ngebantah mereka itu termasuk ucapan sia-sia. Keliru atau enggak nih? Keliru harus dibantah. Sebutkan Al-Qur'an itu bukan makhluk, gitu loh. Nah, ini kita lihat bagaimana kama yaqulu ba'dul eh, mutahaddiqin minal kitab wal al-mu'asirin. Sebagaimana diucapkan oleh sebagian orang-orang yang apa? Yang mereka nambarakallahu fikum, na'am eh, mutahaddiqina minal kutabi al-mu'asirin. Yang mereka cuman pandainya apa? nah mencomot atau mengambil sebagian kitab-kitab atau para penulis nah barakallahu fikum orang-orang apa belakangan maksudnya bagaimana maksudnya tidak mengambil dari mutaqaddimin nah tidak mengambil dari para salaf nah jadi dia cuma menukilkan nah para penulis kitab orang-orang belakangan nah, yang sudah terpengaruh dengan pemikiran sesat tadi Allah musta'an wa man yatasamma bil ilm dan orang yang istilahnya apa menamakan diri dengan ilmu kami punya ilmu Fahada kaulon batilon ini ucapan yang batil. Jadi ucapan tadi biarkan dia mengucapkan Al-Qur'an makhluk biarkan enggak usah diurusin. Ini ucapan yang batil. Jangan dibiarkan. Yang namanya kebatilan harus dibantah barakallahu fikum. Harus dijelaskan kebatilannya. Kenapa? Karena kalau kita diam semuanya, orang akan tahu dari mana yang Allah itu batil. Coba, ada kebatilan muncul, semua orang diam semuanya. Orang nanti enggak tahu kalau itu batil. Sudah tahu jalannya ada lubangnya, orang diam semuanya. Orang lewat situ masuk lubang. Paham ya? dikasih tahu, Pak hati-hati Pak depan terlubang besar. Orang yang dengar itu pun akan hati-hati gitu loh. Maksudnya bagaimana? Jelaskan, hati-hati ini pemikiran sesat ini. Hati-hati jangan memasuk apa masuk di dalamnya. Biar orang berhati-hati. Arab syarra Naam araku syarra la li syarri, lakin li atawaqqihi. Wa man la ya'rifu syarra min al-khairi yaqa'u fihi. Artinya, aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan tapi berhati-hati dengannya. Berhati-hati dari kejelekan tersebut. Karena apa? Barang siapa yang tidak mau mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan, dikhawatirkan dia terjatuh di dalamnya. Ikhwan fillah azza nazakumullah, ini hati-hati ucapan yang sangat berbahaya ini ya. Kelihatannya bagus, biarkan sesuka dia, merdeka dia hur katanya, merdeka. Gak usah apa? Gak usah bantah. biarkan aja mengucapkan sesuka dia. Ini keliru. Bantah harus ada bantahan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat Wahada tahwinun min mas'alatin khatiratin. Ini termasuk bentuk menyepelekan, meremehkan dari apa permasalahan yang berbahaya. Layan bagi atas sahulu fiha, yang tidak pantas eh, tidak selayaknya orang bermudah-mudahan dalam dalam masalah ini. Falaisa hiya min fudul kalam. Membantah ahlu bid'ah dalal, membantah ahlu batil itu bukan ucapan yang sia-sia, bahkan min afdalil jihad. Paham ya? termasuk jihad yang mana afdal apa kalimatu haqqin inda sultanin jair ucapan yang hak di hadapan pemimpin yang zalim menunjukkan bahwasanya apa kedzaliman harus di ditegah dalam artian harus jelaskan itu zalim dijelaskan itu adalah batil nah jangan sampai kebatilan kita biarkan barakallahu fikum karena yang namanya al-haq itu hanya satu tidak berbilang yang mengatakan hak itu banyak ahlu sunnah itu banyak kok di mana-mana ahlu sunnah sana juga ahlu sunnah sana juga ahlu sunnah sana juga ahlu sunnah Paham ya? Ahlus sunnah wal jamaah itu barakallahu fikum al-haq itu hanya satu. Yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah, qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Kalau yang ngaku-ngaku banyak, cuman belum tentu apa? Belum tentu sesuai dengan apa yang dia nah barakallahu fikum disebarkan pada dirinya. Jadi al-haq itu hanya satu ya, sisanya apa sisanya selain al-haq? Kesesatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, فَمَاذَا ba'dal haqqi ila dhalal?" Tidak ada setelah al-haq kecuali kesesatan barakallahu fikum. Menunjukkan al-haq itu hanya satu yaitu na'am barakallahu fikum ma wafaqal wa in kunta wahdak yaitu selama engkau mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian itulah dikenal dengan al-jamaah. Nasallahu salamatal afiyah insyaallah kita tunda pada pertemuan yang berikutnya sambungan daripada pembahasan Al-Qur'an kalamullah khairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. rabbil alamin.